الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Yang pertama-tama kami laku e, perwakilan yang mewakili dari sahibul hajah dalam hal ini adalah Bapak Zainuddin Hafizahullah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan dan telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara Walimatul Arsh pada pagi hari ini. Yang mana undangan walimah adalah undangan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dan merupakan salah satu dari hak muslim al muslim yang menunjukkan hal itu merupakan keharusan bagi kita bagi uh, kita yang tidak memiliki udur untuk hadir pada acara yang dimarukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, uh, untuk lebih singkatnya maka kami ingin membacakan acara pada pagi hari ini yang pertama-tama mungkin nanti kita akan lalui akad nikah yang akan dilakukan oleh mempelai eh, pria yang bernama Muhammad Farid Faridin putra dari Bapak Sunarlin yang nanti akan menikah dengan saudari Talita Islami putri dari Bapak Zainuddin dan nanti akan dinikahkan oleh beliau sendiri Bapak Zainuddin. Kemudian setelah acara akad nikah akan kita lalui Allah acara tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Afifuddin pengasuh pondok pesantren Al-Bayinah dari Sedayu dan setelahnya akan dilanjutkan dengan acara ramah ramah Masyarul muslimin rahimahumullah, Maka sebentar lagi akan dilakukan uh, acara yang pertama yaitu akad nikah yang akan dilakukan langsung oleh wali dari mempelai putri yaitu Bapak Zainuddin, bapak dari saudari Talita Islami dan langsung bersama dengan mempelai pria yakni Muhammad Farid Faiduddin putra dari Bapak Sunarlin. Malah kita semua yang hadir di sini kami telah mewakili dari Sahibul Hajah memohon juga untuk kalian menjadi saksi atas sebuah akad yang mungkin beberapa kalimat dilakukan oleh mempelai pria dan uh, uh, wali dari mempelai putri dan dijawab oleh mempelai pria sebuah akad yang disebutkan misakan walidah sebuah akad yang membuat halal bagi mempelai pria beberapa hal terhadap mempelai wanita.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 رب عليك وجمع بينكم في خير Alhamdulillah Para hadirin sekalian Demikian kita saksikan bersama Akadun nikah Yang dilakukan oleh saudara Muhammad Khairuddin eh, Muhammad Farid Khairuddin Putra dari Bapak uh, Sunarlin yang dinikahkan langsung dengan ayah dari saudari balita Islami yaitu Bapak Zainuddin. Maka uh, sahlah beberapa kalimat yang diucapkan oleh uh, kedua pihak tadi menjadi uh, sepasang suami istri yakni Muhammad Farid Faridin dengan sadari talita islami sah di mata manusia dan sah pula di mata Allah Azza wa Jalla. Masyarakat muslimin rahimahumullah. Maka setelah usainya kita saksikan bersama acara akad nikah yang uh, barusan telah kita dengar bersama-sama, maka selanjutnya adalah acara tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Afifuddin pengasuh pondok pesantren Al-Bayinah dari Sedayu. Kepada beliau kami kasih.